بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Malam ini kita akan membicarakan dan mengulas isi diktat yang ke-9 Saya petik daripada kata-kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala Salah seorang tokoh ahli hadis dan ahli fikih dan juga ahli tasawuf. Kata-katanya sebagaimana yang ada di hadapan saudara-saudara ini sungguh bisa digolongkan di antara kata-kata mutiara seorang ulama yang penuh perhitungan, cukup bijaksana dan perlu kita renungkan bersama. Zaman seperti sekarang, zaman di mana orang sering lupa karena memang suasananya melupakan melupakan orang yang kurang waspada, melupakan orang yang kurang hati-hati, dan sering juga malah me menjadikan orang itu nyeleweng, sebab penuh pesona, penuh rayuan. Zaman seperti sekarang ini Sekali-sekali kita kembali merenungkan kata-kata orang seperti Hasan al-Basri ini. Barangkali ada baiknya. Karenanya saya pilih di antara kata-katanya sebagaimana yang ada di hadapan saudara-saudara ini. Beliau berkata, Wahai anak Adam, perdagangkanlah duniamu dengan akhiratmu niscaya engkau akan mendapatkan keduanya. Dan jangan engkau memperjualbelikan akhiratmu dengan duniamu. Sebab engkau akan kehilangan kedua-duanya. Buat orang yang arif, ini sudah pasti merupakan pengalaman. Tapi tidak semua pengalaman dapat diambil orang sebagai pelajaran. Karena saya katakan tadi, dan akan tetap saya katakan, manusia ini sering lupa. Sayyidina Ali berkata, Ma akthar al-ibar wa aqall al-i'tibar. Wahai alangkah banyaknya contoh-contoh. Tapi alangkah sedikitnya orang yang dapat belajar dari contoh-contoh itu. Di sini beliau mengatakan, jangan sekali-kali dunia kita ini perdagangkan untuk menjual akhirat. Jadi perdagangkan dunia kita, kita boleh memperdagangkan dunia untuk akhirat. Jadi kita mesti putar segala yang ada di milik di dalam tangan kita berupa barang-barang duniawi untuk akhirat. Tapi tidak sebaliknya. Kalau kita perdagangkan dunia ini untuk akhirat, maka kita akan dapat dua-duanya. Dunia sudah kita capai, tapi tidak sampai hilang. Kita capai lagi di akhirat. Kalau sebaliknya, kehilangan kita dua-dua. Dunia pasti hilang, akhirat pasti kita tidak dapat apa-apa. Seorang yang memiliki sedikit pun itu tidak usah meremehkan barang yang sedikit kalau dijual belikan untuk akhirat artinya diinfakkan disokongkan dengan penuh kerelaan dan kesenangan hati untuk diterimanya kelak di akhirat tapi tidak sebaliknya tidak akhirat dijual beli dijual belikan diperdagangkan ditawar menawarkan untuk mencapai dunia Nyatanya banyak sekali orang yang menjual akhiratnya dengan dunia yang sedikit. Atau kedudukan yang sebentar. Atau sesuatu yang sebentar. Kilauannya memposonakan. Tetapi dia tidak mencapai apa-apa daripadanya. Tidak sedikit jumlahnya, tidak tidak sedikit jumlahnya orang yang berbuat demikian. Tapi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya Adam, bi' dunyaka bi akhiratik tarbahuma jami'an wa la tabi' akhirataka bi dunyak fatakhsarhuma jami'an Kalau kita kembali pada ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an maka sudah jelas apa yang dikatakan oleh Hasan Basri ini mempunyai sandaran yang kuat. Allah berfirman, "Wa atal mala ala hubbihi" Orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang mengeluarkan hartanya dengan benar-benar dari kemauan diri sendiri. Tidak karena orang lain. Tidak karena diancam atau dipaksa. Tapi mengeluarkan itu karena kemauan diri sendiri. Kepada orang anak-anak yatim. Kepada orang-orang miskin pada orang-orang yang sedang dalam keadaan susah tidak bisa bekerja ini manusia-manusia seperti ini dipuji oleh Allah dalam ayat yang lain mengatakan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka orang yang akan mem yang memberikan hartanya menginfakkan sebagian daripada apa yang diberikan kepadanya oleh Allah maka orang ini akan dijauhkan daripada neraka akan tidak digolongkan pada orang-orang yang masuk neraka dalam ayat yang lain wasadaqallahu alazim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamu wahai manusia tidak akan mencapai tingkatan bir tingkat tingkatan kebajikan yang sebaik-baiknya melainkan kamu infakkan apa-apa yang masih kamu sukai yang kamu rasa seperti kamu jebol itu dari hatimu bukan sebaliknya barang yang sudah mesti dilempar diinfakkan babut yang sudah mulai robek-robek dikatakan ini masukkan di masjid supaya jadi sodakoh jariah Bukan karena dia dipaksa oleh sesuatu. Kalau saya tidak infak, nanti saya tidak akan dapat itu. Jadi menginfakkan ini untuk mencapai yang lebih besar lagi. Ini namanya memperdagangkan akhirat dengan dunia. Bukan gitu. Jadi mimma tuhibbun, harta yang masih kamu sukai. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Hendaknya engkau bersedekah dalam keadaan sahih, syahih. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Hendaknya engkau bersedekah dalam keadaan seger, waras. Masih engkau eman kepada duitmu. Masih mengharapkan kekayaan dan kau takut miskin. Itu sedekahmu itu tepat. Bukan orang yang sudah nazah. Napasnya sudah di, atas leher sini dia bilang ini sedekahkan ini wakafkan ini gini padahal ini bukan dia punya sudah punyanya ahli waris sudah dia tidak berhak sudah sampai kepada ghararah jadi waktu kita seger nikmat itu kita rasakan duit itu kita cari dan mendapat untung itu dengan penuh senang itulah kesenangan itu puterkan sekali lagi untuk keribuan Allah itu namanya albir. Sebab so, banyak orang yang sudah kalau tidak maukan barangnya ditaruh di masjid atau timbangnya seki di rumah ditaruh di masjid. Apakah ini dapat pahalanya? Saya kira jelas tidak. Sebab so, Allah itu lebih mengerti. Inna Allah alimun bima sudur. Allah lebih mengerti apa di isi dada kita. Kalau suatu yang sudah kita tidak senangi baru kita sedekahkan itu berarti pahalanya tidak kita capai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hei umat manusia. Dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 274. Hei umat manusia, buru-burulah kamu kejar ampunan Tuhanmu yang besar dan jannah yang lebarnya selebar langit-langit dan bumi yang kami sediakan untuk orang-orang yang takwa. Siapakah gerangan mereka itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan suka, dalam keadaan duka pun ada orang kalau dalam kesusahan dia tidak mau infak. Seakan-akan menempuhkan Allah Ta'ala. Kenapa saya begini? Tidak ya, ada untung. Saya tidak mau infak. Seperti dia tidak uh, syukur dengan apa yang ada. Orang yang dalam keadaan suka dan duka dia infak. Tetap. Pada waktunya dia infak. Melihat seorang miskin dia infak. Itu namanya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al orang yang bisa ngempet kemarahannya. Artinya orang itu mesti marah. Tetapi ada orang marah bisa ngempet, bisa ngontrol emosinya, tidak meluap-luap. So marah itu menurut ter term Imam Ghazali syu'batun minal junun. Satu bagian dari gila. Orang marah itu sudah hampir dimasukkan dalam barisan orang-orang yang tidak normal. Kita tidak bisa tahu kita punya diri waktu marah. Tapi kalau sudah nanti 2-3 jam sudah marahnya sudah hilang, coba diputar lagi tipnya waktu kita marah. Kan kita menyesal. Berkata Al-Qutb Syarani, ahli tasawuf, dia bilang tidak ada orang marah yang mengudal marahnya melainkan dia pasti menyesal. Sebab dia dalam keadaan tidak normal. Wal loyal orang yang bisa ngempet itu termasuk orang yang berani, orang yang syuja, orang yang kuat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, السرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب orang yang kuat bukan orang yang menang okol menang gulet tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol nafsunya waktu marah. Jadi kata-katanya tetap difikirkan. Dan sebaik-baiknya orang lebih baik waktu marah lebih banyak diem. Tidak menggunakan dan kalau bisa istighfar. Kalau bisa mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu nanti setidak-tidaknya dia bisa ngontrol wal afina 'anil nas mereka yang suka memaafkan kepada manusia ada orang kalau salah cepat minta maaf tapi ada yang dimintai maaf ini berat memberi maaf ini orang salah dia tidak akan lebih daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allah suka memaafkan pada hamba-hambanya Sampai dalam hadis Qudsi yang saya baca itu hari. Berapa dosamu aku akan sanggup mengampuni. Biarpun dosamu itu tertumpuk seperti gunung-gunung. Asal kamu tobat. Mengaku kesalahan. Dan janji tidak akan kembali lagi. Aku maafkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi, yang menciptakan manusia itu. Yang memberi makannya, yang memberi rezekinya bisa memaafkan. Kalau seorang hamba seperti saya, saya minta maaf dia, ah saya berat memberikan kamu maaf. Ini orang salah. Jelas bukan tergolong orang daripada orang-orang yang berpengetahuan Islam atau berkebudayaan Islam. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi la khullatun la syafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun hei orang-orang yang beriman belanjakanlah apa-apa yang kami rezekikan kami berikan kepadamu jadi bukan kamu punya itu sebetulnya kami punya cobalah mentalak-mentalakkan untuk kamu belanjakan kami ganti di sini kami ganti dan di sana kami ganti. Takut apa kamu? Jadi mestinya seorang mukmin yang percaya pada Allah dan janjinya dia tidak akan segan-segan untuk membelanjakan. Maka dari sebab itu orang-orang yang top imannya seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai tidak meninggalkan apa-apa. Disemuakan itu belanja sama sekali. Ya memang kita tidak diperintah sampai begitu, tapi dia itu menunjukkan bahwa dia benar-benar waktu akan hijrah kepada uh, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putra putri putrinya Aisyah, Asma nanyakan bah, kami ini ditinggali apa? Saya tinggalkan kamu kepada Allah dan Rasul. Saya tinggalkan kamu kepada Allah. Saya titipkan kamu kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah akan tidak membiarkan anak-anaknya ini terlantar. Tok satu dari anaknya ini istri Rasulullah SAW. Akhirnya datang Abu Kuhafa, ayah dari Abu Bakar, tua. Dia tanya, abahmu kemana? ayah pergi. Ninggali apa-apa tak? Oh iya, ninggali. Banyak. Terlalu banyak. Oh, ditinggalkan kepada Allah. Ya maha kaya ini. Tidak. Ya gudangnya segala rezeki di dunia. Takut apa? Dan dia orang tidak pernah bilang kepada orang lain kami tidak ditinggali apa-apa. Kecuali Abu Bakar sendiri. Menjelaskan. Saya bawa semua ya Rasulullah saya punya duit. Kebutuhan di tengah jalan saya cari. Karena kepercayaannya begitu hebat kepada Allah. Dan yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan keluarganya betul-betul tidak sampai lantar keluarganya itu. Saya kira kita pun kalau kita bisa mewarisi iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu 10% saja insyaallah kita tidak akan kecewa menghadapi suasana bagaimanapun juga paceklik yang bagaimanapun juga orang yang takwa akan rezekinya murah ma'asyiral muslimin Inilah sebagian dari ayat-ayat yang menganjurkan kita berinfak, bersedekah daripada uang yang kita dapatkan. Yang kedua, beliau mengatakan, ketahuilah wahai anak Adam, bahwa bumi yang kau pijak dengan kedua kakimu ini akan menjadi tempat terakhirmu dan akan diminta kesaksiannya maka usahakanlah agar ia tidak menyaksikan daripadamu kecuali segala kebaikan. Ini juga satu fakta. Ada orang jalan dengan derap sepatunya yang tebal seakan-akan tidak ada apa-apa. Al Hasan Al Basri mengingatkan dia, saudara, bumi yang anda injek ini akan menjadi kuburanmu. Tegas saja, terang-terangan akan menjadi kuburanmu. Dan dia sekarang ini akan ikut menyaksikan nanti di hari kiamat. Fulan itu pekerjaannya apa? Fulan itu pekerjaannya apa? Saya diinjek atau saya dijalani oleh si A itu kemana? Untuk apa? Itu nanti bumi itu akan menjadi saksi. Usahakan supaya kesaksiannya ini baik. Jadi jangan ngoncok mau antri bioskop. Misalnya ini satu contoh atau ke tempat-tempat yang tidak baik yang kita tahu bahwa ini tidak diribai oleh Allah usahakanlah hal itu supaya kita ini bisa merupakan makhluk yang tahu diri hidup di dunianya Allah Subhanahu wa taala ini jadi jangan jalan kecuali untuk diribai oleh Allah Subhanahu wa taala atau maksud yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, <clears throat> wahai anak Adam, tahukah engkau bahwa sejak engkau turun dari perut ibumu memakan umurmu sendiri dengan peredaran siang dan malam? Kalau belum tahu, ketahuilah. Jadi kita semua ini tidak ada kecualinya. Anak bayi yang baru lahir pun dia makan umurnya sendiri. Sedang umur ini sudah paling mahalnya sesuatu. Umur sama dengan hidup. Kalau orang barat mengatakan the time is money. Waktu itu duit. Kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan waktu itu umur. Umur itu sama dengan hidup. Hidup itu disukai orang. Mahal harganya. Oh, saudara bayangkan orang untuk mempertahankan hidupnya, kata dokter perlu operasi, dia bayar 1 juta, 2 juta operasi asal waras. Tegasnya itu kalau mau dikoreksi lebih jelas, asal saya tidak mati. Jadi mahal ini umur. Pernah saya ceritakan kepada saudara cerita Amirul Mu'minin Harun al-Rashid. waktu datang kepada salah satu ahli tasawuf minta dinasehati. Dia bilang, "Ya Amirul Mu'minin. Sebenarnya nikmat Allah kepadamu ini sudah tidak terkira-kirakan. Sudah tidak bisa dihitung. Besar, banyak. Duit dan harta bendamu ini tidak ada artinya. Rebutlah umurmu. Rebutlah masa engkau hidup. Loh bagaimana kata dia? Iya sekarang kesehatanmu saja berapa harganya? Kalau anda sakit, maaf-maaf tidak bisa kencing, kata si Wali. Lalu ada satu orang dokter ahli mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya bisa obati tetapi janji separuh dari kekayaanmu ini saya minta." Apakah paduka Amirul Mukminin tidak akan memberikan? Dia bilang, "Pasti saya akan berikan." Sebab kalau tidak saya mati. Betul? Kemudian kalau Amirul Mukminin keluar tapi akhirnya dia bilang tidak bisa sembuh kecuali dengan menyempurnakan lagi operasi lagi satu kali tapi janjinya saya minta separuh lagi jadi Amirul Mukminin hanya punya baju yang dipakai saja tapi suaras tapi waras dan segar dia bilang tidak apa-apa dia bilang coba bayang bayangkan ya Amirul Mukminin itu dunia itu seharga apa yang keluar dari saluran kencing Anda itu saja. Saking mahalnya ini umur. Tapi orang sekarang saudara-saudara tidak banyak menghargai umur. Entah karena apa? Karena tidak ada orang barangkali yang bisa menaksir itu umur bagaimana? Hasanul Basri jauh-jauh. Ini umurnya Hasan Basri sekarang ini waktu dia meninggal sampai sekarang ini kira-kira 1100 tahun sudah. Kata-katanya semakin lama semakin bisa meresap, bisa dirasakan pentingnya. Kalau saya umpamanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun. 100 tahun itu kira-kira 36.400 hari. Lalu tadi ini sudah selesai. Kita sudah sekarang menghadapi besok. Itu berarti sudah kurang satu hari. Katakan bayi lahir tadi pagi. Umurnya 100 tahun. Besok itu bayi sudah tidak 100 tahun. Sudah tiga, tidak 36.400 hari. Tetapi 36.399 hari. Kurang satu hari. Lusa 36.398 hari. Tiga hari lagi 97 hari dan begitu begitu sampai habis. Itu maksudnya kau makan umurmu sendiri. Jadi orang yang duduk di baduk misalnya tidak ada kerja, duduk tidak ada sama sekali la zikir wala syai, duduk melihat orang lewat lalu lintas. Ini orang membuang umurnya, memakan umurnya sendiri. Sedang umur adalah harganya mahal sekali. Karena itu buat orang-orang ahli tasawuf seperti Habib Abdullah Al-Haddad sahib ratib dia bilang umurmu ini kalau mau dijual satu detiknya eh, satu menitnya satu krat berlian itu masih rugi ada malah ada yang umpamakan kalau orang jalan mempunyai berlian satu kilo dibuangi saja di got orang seperti itu sebetulnya dianggap orang gila betul Bagaimana berlian dikececerkan begitu? Orang sudah pasti menghukum dia ini gila. Tetapi lebih gila daripada itu orang yang membuang umurnya sia-sia. Apa sebab? Seberlian itu kalau masih ada umur panjang dan ada rezeki dan ada nasib bisa dapat lagi satu keranjang lagi. Tapi kalau umur tidak kembali. Disinilah letak perbedaan antara umur dengan benda yang kita kececerkan. Tapi kalau ada orang ngececerkan emas atau berliannya, orang bilang, wah orang ini tidak jangkep pikirannya. Pasti mesti orang mengatakan begitu. Padahal yang dibuang itu barang yang masih bisa dicari di tempat itu juga, di dunia ini juga. Asal dia dapat umur panjang dan rezeki dia eh, dan ada nasib baik dia bisa capai lagi. Tetapi umur tidak. Tiap 20 jam, 24 jam kita makan umur kita. Kita makan umur kita sampai tinggal lima hari. Kita tidak tahu. Tinggal empat hari. Tinggal tiga hari sudah dekat. Atau dia mati pakai sakit atau tidak pakai sakit. Marani ajalnya sendiri. Wahai anak Adam, engkau pasti kelak akan melihat tertimbangnya amal perbuatanmu baik dan buruknya. Dari itu, janganlah engkau meremehkan kebajikan. Karena apabila engkau melihat, kelak, karena engkau kelak melihat, apabila engkau kelak melihat tempat dan balasannya, akan gembiralah engkau. Sebaliknya, janganlah engkau meremehkan tindakan kejahatan, betapapun kecilnya. Sebab jika engkau melihat tempat dan balasannya, kelak akan sedihlah engkau. Selamanya orang itu kadang-kadang memperkecil arti maksiat. Ini kan kecil. Kadang-kadang mengatakan ini kan makro. Misalnya, rokok. Dianggapnya ini kan makro saja. Dia ambil fatwa makro. Karena dia mau yang paling enteng beban. Saya dua tiga kali masih ada orang tanya saya tentang rokok. Dan tentang sarung di, mata, di bawah mata kaki. Sebab ada ulama kan yang mengatakan itu makruh. Saya bilang katakanlah ada ulama yang mengatakan makruh. Makruh itu juga dibagi dua oleh ahli fikih. Makruh tanzih, makruh tahrim. Masa ada ulama mau milih ini makruh tanzih? Ini mesti makruh karoha tahrim. Jadi sudah masuk ke kategori haram. Kenapa kita memperkecil arti itu? Sudah jelas mubazir, sudah jelas berbahaya ke dada kita. Sudah jelas menguntungkan kas lawan-lawan Islam dan kaum subversi. Masih kita carikan jalan makro. Jadi sungguh maksudnya itu meremehkan sesuatu perbuatan ya kalau orang ulama ya mudah-mudahan kita termasuk golongan seperti itu semua makro itu saja tidak mau dia ngerjakan Makruh itu artinya kalau misalnya berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Makruh, betul. Makruh, karahat tanzih. Tidak mau kerja Apalagi yang sudah jelas ada faktor-faktor haram. Tabzir. Sampai saya bilang apa bedanya orang membakar duit 100 begini dengan membelikan 100 itu rokok lalu di sedot dibakar. Bedanya apa? Kalau saya lebih membenarkan orang yang membakarnya seratus ini sama-sama mau buang duit seratus, Tidak pakai ngelobangi paru-paru, tidak pakai ngeplekkan paru-paru. Tidak pakai menyebabkan batuk. Terus tidak ada bahayanya. Ya tabzir, tapi tidak pakai bahaya. Tapi orang bilang tidak, saya sedot. Ngeplek, malam batuk, yadur sampai saya bilang di Amerika itu tiap tepak rokok mesti ditulis this is danger for you Di sini tidak ada itu. Kalau tidak ada itu ya tetap bahaya. Masa kita kalau tidak ditulis lalu tidak jadi bahaya. Orang sudah dikatakan oleh para ahli kedokteran dan kesehatan itu bahaya. Itu namanya kalaupun mau dicarikan fatwa makruh ya makruh tahrim. Seperti juga sarung di bawah mata kaki buat orang laki-laki. Sampai dalam hadis innallaha la yanzuru ilaman asbara izarahu khuyala. Orang tidak Allah tidak akan memberi rahmat kepada orang yang menyeret ujung kainnya di hari kiamat. Artinya tidak memberi rahmat. Tidak ngedumkan rahmat kepada. Jadi jangan meremehkan perbuatan yang salah. Yang sudah jelas tidak cocok dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Betapapun kecilnya, Sebaliknya, jangan meremehkan perbuatan baik walaupun juga kamu anggap kecil. Sampai Nabi Muhammad SAW mengajar kita dengan kata-katanya yang jelas. Kalau perlu, kamu jangan anggap kecil sedekah dengan kekil. Satu biji kekil itu kalau kamu sedekahkan, itu jangan kamu remehkan. Ada kalanya itulah yang memasukkan kamu ke surga dan berapa cerita dalam buku-buku ahli tasawuf apa yang kira-kira bisa difikirkan dan bisa diandalkan kebenarannya. Sebab ada hadis satu perempuan pelacur, maaf maaf, tidak pernah berbuat baik. Pada satu waktu dia melihat anjing mau minum, haus, dahaga itu anjing. Tidak bisa, dia lihat sumurnya dalam. Ditimbakkan itu anjing sama itu perempuan dikasihkan. Itu anjing merasa lega habis minum. Dia lari. Jalan menurut halnya sendiri. Ini perempuan ghafarallahu laha bisabab itu. Allah mengampuni pada perempuan ini karena hanya perbuatan tadi. Apa artinya ngasih minum anjing? Tidak sampai satu cengkir. Air dari sumur. Kalau dinilai ya memang kecil. Tapi karena ada sesuatu yang menjadikan perempuan itu terpengaruh oleh perbuatan itu yaitu rahmah. Hatinya ada rahmah, ada belas kasihan kepada sesama makhluk Allah. Itu manusia diampuni dosanya oleh Allah. Dimasukkan ke golongan ahli sorga. Ada orang melihat ikan di belumbang. Dia ada ikan, ada bekas-bekas selilitnya, bekas apa dikasih ke ikan. Dia senang melihat ikan itu makan dengan lahapnya. Termasuk diampuni oleh Allah. Jadi ini sudah paling kecilnya amal. Tapi baik. Jangan diremehkan. Dan sebaliknya, amal-amal yang jahat, yang tidak betul, walaupun kecil, jangan diremehkan. Begitulah maksud daripada Al Hasan Al Basri. Sebab nanti kita akan lihat itu amal semua tertimbang. Dinaikkan di dalam satu timbangan, timbangan yang hebat. Timbangan yang atom saja bisa menggerakkan dia. Jadi semua itu bobot dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarr wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji atom pun sebesar semut pun dengan tafsiran apa ayat ini saudara mau ke ambillah barang terkecil di dunia anda akan melihat itu timbangan bergerak atau naik atau turun jadi kalau kamu sudah melihat itu nanti kata Al-Hasan Basri kamu sudah tidak bisa berdaya kamu nanti cuma akan mengatakan ya Allah coba tahu saya tambah yang satu lagi mengatakan ya Allah coba tahu saya tidak lakukan kata-kata yang kita anggap ah sedikit saja menyakiti hati orang bisa juga menyebabkan orang itu tersiksa dengan kata-katanya jadi segala perbuatan tanpa ada pengecualian perlu menjadi salah satu daripada ingatan kita jadi salah satu daripada eh, kewaspadaan kita adalah jangan melakukan suatu kejahatan Biarpun Anda anggap itu kejahatan yang paling kecil. Sampai batas makruh, tanzih pun jangan. Juga jangan meremehkan perbuatan kebaikan. Akhirnya, wahai anak Adam, hadapilah Tuhanmu dengan dengan pengkhidmatan yang ikhlas. Sebagai keinginanmu melihat pelayan-pelayanmu berkhidmat kepadamu. Sebenarnya saudara-saudara, perumpamaan ini sebenarnya saking ada maksud supaya lebih dekat dari pikiran kita. Padahal Tuhan tidak bisa diumpamakan dengan seorang majikan. Tapi karena kita sendiri, umat manusia, suka melihat. Kalau kita punya pelayan di rumah, kalau kita punya anak, kalau kita punya pesuruh, itu kita suka dari pesuruh itu kita suka melihat dia bekerjanya itu ikhlas dan khidmatnya itu setia dan baik lalu kita bertanya lah kita terhadap Tuhan kita ini bagaimana kalau kita terhadap pelayan kita suka itu pelayan bekerja sebaik-baiknya seikhlas-ikhlasnya sepenuh-penuhnya waktu jadi kalau kerja 7 jam ya 7 jam Kena-kena oh jangan kurang satu menit. Lantas kita bertanya, kita ini terhadap Allah bagaimana? Tadi sama dengan kita, manusia dengan manusia. Kita tidak ikut menciptakan dia. Tidak ikut memberi rezeki dia. Tidak ikut memasang mata dan telinganya. Tidak ikut meminjami gigi. Tidak ikut mempunyai segala alat dan anggota badannya. Kita mau daripada dia itu suatu yang betul-betul pas Lalu kita dengan Allah malah kita kurangi. Kata Hasan al-Basri ini curang. Anda tidak adil. Anda tidak adil, Anda curang. Sedang Allah berfirman, "Wa sadaqallahu al-azim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Jadi Anda tidak adil. Kalau pesuruh Anda, pelayan Anda, Anda minta supaya dia bekerja sepenuhnya, segiatnya, seikhlasnya. Tapi kalau Anda terhadap Tuhan, disuruh bangun subuh, bangunnya sesudah orang tidak ada jamaah. Jadi masjid-masjid sudah pada tutup, dia baru bangun mau sholat subuh. Ini namanya curang, ya? tidak adil. Kalau dia punya khaddam, datang terlambat, tukang cucinya dia umpamanya di rumahnya datangnya telat dimarahi kok telat nangan di kon disuruh kok suwe kok tak teko-teko ijir sekali kenapa kita terhadap Tuhan tidak mau ijir-ijiran disinilah letaknya sering kelupaan dan kekurangan kita ini oleh orang-orang tasawuf dianggapnya alif bataknya ini mesti kita tahu ini mesti kita mengerti sebab berihsan itu salah satu segi yang tidak bisa pakai tawar-menawar. Kita ada iman, ada Islam. Tetapi ini dua-dua tidak akan berhasil baik kalau tidak pakai ihsan. Jadi harus ada ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Sahabat tanya. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Jadi hadapilah Tuhanmu dalam beribadah seperti dia di hadapanmu persis. Menyaksikan, melihat. Bagaimana kalau anda disaksikan oleh seorang entel? Saudara harus hati-hati. Bagaimana anda kalau dilihat oleh Bapak Presiden? Anda lebih hati-hati lagi. Lah ini bagaimana? Yang menciptakan anda, yang fatarat samawati wal art melihat anda. Baik Anda dalam keadaan ibadah atau Anda dalam keadaan selain dan sebaliknya. Itu juga Anda harus hati-hati. Disinilah letaknya kekurangan-kekurangan seorang hamba atau ketidakadilnya dia menghadapi Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak mau menghadapi Allah seperti mana dia menghadapi pedindanya atau pelayannya atau manusia manusia yang bekerja bersama dia jadi inilah hasil daripada atau inilah ringkasan daripada diktat yang ke sembilan ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dengan membaca dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita dengar pada malam ini dan malam-malam sebelumnya. Saudara-saudara, masih ada waktu untuk tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab sekarang. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا كتاب منا للمصطفى الرسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه عدد ضج السحب والحمد لله